Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya al syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masuki mengenai adaul hadis, cara menyampaikan hadis. Sudah kita lewati cara mengambil hadis. Sekarang cara menyampaikan hadis itu bagaimana? Nah, qala al-mu'allifu asbahullah ta'rifuhu kemudian syurutu qabulihi wa siyaghihi atau siyaghuhu. Artinya apa? Artinya definisi menyampaikan hadis apa? Syarat-syarat diterimanya itu apa aja syaratnya? Kemudian bentuk-bentuk cara menyampaikan itu apa? Bentuk-bentuknya itu apa? Cara menyampaikan hadis. Haddatsana atau akhbarana atau sami'tu atau anna atau an. Itu kan semuanya bentuk-bentuk apa cara menyampaikan hadis. Mau salah ya? Kita lihat. Adaul hadis. Naam, adaul hadis, etablighul eh, hadis, menyampaikan hadis, iblaghuhu ilal khair. Sama. Ablagha yublighu iblaghan, ballagha yublighu tablighan. Artinya semakna, yaitu apa? Menyampaikan hadis tersebut ilal khair kepada orang lain. Paham ya? Menyampaikan hadis kepada orang orang lain. Wa yu'addil hadis wa yu'addil haditha kama sami'ahu hatta fi yakin ada hendaknya dan orang tersebut menyampaikan hadis sebagaimana dia mendengarnya hingga bahkan bentuk cara menyampaikan pun juga sama apa maksudnya ya nah hatta fi yakin ada bahkan hingga masalah apa bentuk cara menyampaikan harus sama dulu ketika dia ngambil bagaimana haddatsana nyampaikannya juga haddatsana walaupun nanti para ulama berbeda pendapat mengenai haddatsana akhbarana itu artinya sama gitu loh. Sehingga mau pakai akhbarana haddatsana enggak masalah. Cuman kita lihat alur yang beliau sebutkan saja. Fala nam yubaddil maka hendaknya tidak mengganti haddatsani bi akhbarani. Hendaknya orang tersebut tidak mengganti lafaz haddatsani dengan akhbarani. Padahal artinya mirip enggak? Mirip. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan beda gitu loh. Sehingga enggak boleh kalau haddatsani haddatsani. Jangan haddatsani kemudian ketika menyampaikan akhbarani. Artinya hampir mirip. Haddatsani telah menceritakan kepadaku. Akhbarani telah mengkabarkan kepadaku. Mirip enggak? Mirip. Cuman dalam ilmu mustalah itu ada yang bedakan itu loh. Apa maksudnya ya? Nah kita lihat. Au sami'na au sami'tu au nahwiha. Nah, mau nahwiha maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan diganti haddatsani dengan akhbarani atau diganti dengan sami'tu atau yang semisalnya. Kenapa? likhtilafi ma'naha karena berbeda maknanya fil istilah secara istilah. Paham ini ya? Ini alal qaul ya karena berbeda pendapat para ulama. Nah, nukila anil Imam Ahmad annahu qala, dinukilkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan ittabi' lafdz syekh fi qawlihi haddatsani wa haddatsana wa sami'tu wa akhbarana wa la ta'du. Artinya apa? Ikutilah lafaz syekh eh, ketika menyampaikan ucapannya haddatsani jadi kalau ikutilah ucapannya itu ikutilah gitu loh. Haddatsani wa haddatsana wa sami'tu wa akhbarana. Jangan diganti gitu maksudnya itu. Dan jangan engkau apa? melampauinya atau menggantinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan diganti dengan lafaz yang lain. Kalau ketika ngambil itu haddatsani ya nyampaikannya haddatsani gitu loh. Mau salah ya? Naam. Berikutnya wali ada syurutun minha dan untuk penyampaian tersebut diterima itu ada beberapa syarat penyampaian tersebut diterima itu ada beberapa syarat. Untuk menerima penyampaian tersebut ada beberapa syarat minha di antaranya al-aql, harus berakal dia. Mafhumnya berarti kalau enggak berakal enggak diterima, kita lihat. Fala yuqbal min majnun wala ma'tuh. Ma'tuh ini idiot, semacam idiot, kentir kalau bahasa Jawanya. Orangnya kentir. Kentir itu semacam apa ya? Sinting. Namanya intinya tuh enggak jelas, idiot. Eh, tahu idiot antum kan? Ya, seperti itulah Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Nah, kalau dari orang gila enggak diterima jelas. Orang idiot pun juga enggak diterima. Karena khawatirnya disampaikan lain gitu loh. Nah, kalau bahasa Jawanya kentir. Nah, kentir itu ya pokoknya bahasa Jawa lah. Bahasa Indonesianya semacam idiot itu tadi. Paham maksudnya insyaallah ya, Ibnu Umar? Mahfum? Apa? Wala mimman dhahabat tamyizuhu likibarin aw ghairihi. Nah, eh, dan juga tidak terima dari orang yang telah hilang tamyiznya, maksudnya dia nggak bisa sudah nggak bisa bedakan lagi mana yang merah, mana yang hijau. Paham ya? Mana yang panas, mana yang dingin misalkan karena sudah tua, likibarin karena sudah tua umurnya atau yang selainnya. Biasanya kalau orang itu semakin tua umurnya, antum lihat bagaimana gerak-geriknya. Kadang seperti anak kecil. Kadang ya. Nah, sebagaimana ketika masih kecil dulu. Paham ya? Kadang masih suka main-main sama anak-anak kecil atau dikejar-kejar sama anak kecil orang tua itu ya kan? Seperti itu. Nah, nah itu biasanya kalau sudah nggak bisa bedakan lagi ya, sebabnya karena tua tadi maka nggak terima lagi seharusnya maka haddatsana Muhammad qala haddatsana Mahmud dia lafaz Mahmud katanya Muhammad dan Mahmud itu beda siapa bilang sama Muhammad itu ya Mahmud paham ya berarti sudah nggak bisa bedakan itu ya nah seperti itu nggak diterima paham belum Nah, seperti itu ya jadi karena sudah tua tadi ya atau yang selainnya nah itu yang pertama harus orang ber berakal yang kedua al buluk dewasa. Dewasa ini sudah kita lewati atau bahkan akan dilewati dalam kitab-kitab fikih, kedewasaan seseorang itu berbeda-beda. Nah, terkadang ada dewasa eh, karena dia nah barakallahu fikum melalui beberapa perkara atau karena beberapa sebab yang lain seperti termasuk tanda-tanda kedewasaan seseorang itu diantaranya adalah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Nah barakallahu fikum atau kalau untuk para wanita ya nah barakallahu fikum sana ihtilam juga sana globalnya paham ya nah itu pembahasannya dalam kitab fikih ya bukan di sini jadi enggak kami sebutkan secara panjang lebarnya intinya yang paling inti ihtilam dalam yang mimpi basah tadi nah barakallahu fikum seperti itu kalau laki-laki biasanya kalau semakin dewasa suaranya semakin berubah semula lembut kecil melingking tapi kalau udah mulai besar dewasa wah suara udah mulai menggelegar sar tumbuh semacam apa itu namanya apa? Jangkun. Yakun. Bahasa Indonesia gitu. Jangkun itu ya. Jakun namanya la ya, Nah, Yang jelas yang agak menonjol sini di leher ini. Paham ya? Nah, biasanya kalau laki-laki kok nggak ada yang menonjol ini suaranya tetap kecil biasanya. Paham ya biasanya ya? Nah, udah tumbuh kan? Ayo nah barakallahu seperti itu. Nggak perlu cek itu sendiri. Nah, barakallahu fiikum yang jelas seperti itu. Itu termasuk tanda-tandanya juga. Maksudnya suara berubah gitu loh. Jadi jangan kok suara berubah ya. Enggak usah kan bingung sudah itu memang tandanya ya sudah. Di antara tanda-tandanya di antara ihtilam ya berubah suara tadi na barakallahu fiikum Kita lihat. Fala yuqbal min saghir, enggak diterima hadis yang disampaikan oleh anak kecil karena khawatirnya nanti hadisnya palsu atau mungkin dia cuman bohong gitu loh. Wakila ada juga yang mengatakan yuqbal min murahikin yusiku bih. Diterima dari orang murahik. Murahik itu masih usia remaja Eh, menginjak dewasa masih remaja. Nah, menginjak dewasa, nah selama apa? Selama nah dia itu bisa dipercaya apa? ucapannya atau penyampaian hadisnya. Apa maksudnya eh, itu di bisa diterima. Nah, murahik itu usia dewasa, remaja-remaja, bukan dewasa, sebelum dewasa itulah ya, menginjak usia-usia remaja Nah, antara Kalau ABG ABG itu udah dewasa belum sih? Sudah menginjak juga kan? Menginjak kedewasaannya seperti itu remaja. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Itu yang dua. Yang ketiga, al-Islam, syaratnya Islam. Agamanya Islam. Fala yuqbal min kafir, gak diterima periwayatan dari orang kafir. Walau tahammala wa huwa muslim ini, bayangkan ini. Walaupun ketika ngambil hadisnya dia muslim, ketika ngambil hadisnya muslim, cuman murtad gitu loh. Nah, itu enggak terima udah. Paham ya? Karena dia nyampaikannya dalam keadaan murtad. Berbeda kalau dia ngambilnya dalam keadaan kafir, kemudian nyampaikannya ketika sudah masuk Islam, diterima enggak? Terima. Seperti Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari mengenai kisah Dajjal. Dia bertemunya ketika muslim atau sebelum muslim? Sebelum muslim. Diterima. Rasulullah membenarkan. Maksudnya itu ya. nam seperti itu. Al-adalah yang keempat, al-adalah memiliki sifat al-adalah mustaqimus sirah. Jalan hidupnya lurus bihaitsu annahu lam na barakallahu fikum yartaqib 'alal kaba'ir wa lam yusir 'alas saghair dia tidak terus-menerus di atas dosa besar atau tidak atau tidak senantiasa. Nah, dari siapa? Yastanib 'anil kaba'ir wa musir 'ala sahair. Tahu ya? Dia menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Nah, kita lihat Falayuk bal min fasikin gak diterima hadis atau periwayatan dari orang fasik karena biasanya bohong. Nah, Walau tahammala wa adlin, walaupun wa huwa adlun, walaupun ketika dia ngambilnya posisinya dia adalah Ketika dia ngambil itu masih adalah dia. Namun ketika nyampaikan sudah menjadi fasik. Maksudnya ya, ketika dia ngambil Masya Allah, sholatnya rajin. Intinya dia memiliki sifat apa? Mustaqim sirah tadi itu. Ternyata setelah ngambil itu berlama dia apa? Berubah dia, pegaulan, Minum khamar, berjudi, kemudian mabuk-mabuan. Nah, ketika nyampaikan dalam ada mabuk dia. Wah, haddatsana fulan. Mabuk dia. Nah, seperti itu berarti kan sudah masuk dalam kategori fasik. Enggak jangan diterima. Karena khawatir yang disampaikan itu lain gitu loh. Mahum ya? Nah, seperti itu. Yang kelima, assalamatu minal mawani', selamat dari penghalang-penghalang. Ternyata ada penghalang-penghalang. Naam, ada penghalang-penghalang. Yang dengan penghalang ini nanti justru tidak diterima periwayatannya. Apa? Kita lihat. Fala yuqbal ma'a ghalabatin nu'as. Tidak diterima dari orang yang apa? Ngantuknya itu sudah mengalahkan dia. Maksudnya bagaimana? Dia sudah ngantuk berat dia haddatsana fulan ngantuk misalkan. Qala haddatsana Alan ngantuk misalkan. Pandah berat sekali. Khawatir yang disampaikan lain itu loh. Seharusnya haddatsana Muhammad dia malah haddatsana Jabir. Paham ya? Lain sudah. Antum saksikan tadi kalau ngantuk berat bagaimana? Nyatat itu lurus enggak tulisannya? Enggak lurus. Bukan catatan yang nanti yang ada situ, cuman apa garis-garis biasanya. Bengkok-bengkok itu. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fiikum. Seperti itu, nam. fokus, nam. Jadi sebab ini perhatikan baik-baik, penghalang ini perhatikan baik-baik, penghalang ini Falayuk bal ma'a ghalabatin nu'as. gak diterima bersamaan ngantuk yang berat. Sebabnya apa tadi Abdurrahman kok gak diterima? Ngantuk berat kenapa tadi? Khawatir yang disampaikan itu lain itu ya. Karena apa? Karena disebutkan dalam sebuah riwayat hatta ketika sholat aja Nah dalam berdoa itu aja kalau seandainya orang itu ngantuk berat itu khawatir dia nanti apa? Berdoa kebaikan tapi malah mencaci maki diri sendiri. Kan gitu kan? Oleh karena itu kalau yang meriwayatkan dalam badan ngantuk berat itu enggak diterima. Nah, au syaghilin yuqallik fikrahu eh, atau yuqliku fikrahu. Maksudnya orang yang sibuk, yang sibuk tersebut akhirnya apa? membikin gaduh pikirannya. Saking sibuk berat, pedagang berat, banyak pikiran, bisnismen misalkan gitu ya Nah, barakallahu fikum, akhirnya apa? Dia menyampaikan hadis fulan. Ternyata fulan ini pedagang. Paham ya? Karena dia pikirannya pedagang. Eh? Alan. Alan ini ternyata apa? Karyawannya. Karena sibuk, sibuk bisnis. Paham ya? Seperti ini penghalang-penghalang apa? Untuk nam diterima riwayatnya. Allah musta'an. Mafhum soal ini ya? Ayo na barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi barakallahu fikum wasiyahul ada bentuk-bentuk cara menyampaikannya. Cara menyampaikan perhatikan baik. Cara menyampaikannya perhatikan baik-baik barakallahu fikum wasiyahul ada siyah itu jamak dari sighah bentuk cara menyampaikannya. Ma yu'addi bihal hadis walaha maratib. Maksudnya adalah adalah apa? beberapa atau apa-apa yang yu'adda bihal hadis. Hadis itu disampaikan dengannya. Apa saja lafaz-lafaznya. Walaha maratib dia memiliki tingkatan-tingkatan. Eh, memiliki apa? Tingkatan-tingkatan. Nah, dalam menyampaikan hadis. Pertama perhatikan al-ula yang pertama sami'tu. Haddatsani idza sami'a wahdahu min asy-syekh. Kalau sendirian mendengar itu sami itu. Kalau sendirian dia syekhnya menceritakan dia sendirian, itu berarti apa? Haddatsani idza sami'a wahdahu min asy-syekh. Apabila dia mendengar sendirian dari syekhnya. Gak banyak orang yang sendirian ya. Berarti lafaznya apa tadi? Sami Sami'tu atau haddatsani kalau sendirian. Fa in kana ma'ahu ghairuhu. Nah, kalau seandainya bersamanya itu orang lain, qala sami wa haddatsana. Banyak orang. Misalkan syekhnya satu, yang datang tuh banyak orang, dengar bareng-bareng. Berarti nanti sami sami'na dan haddatsana. Mafhum salah ya? Nah, seperti itu. Asalnya yang kedua, perhatikan yang kedua. Qara'tu alaih. Aku membacakan kepada syekh tersebut. Atau lafaz lain akhbarani kiraatan ali. Aku mengkabar telah mengkabarkan kepadaku dalam keadaan dibacakan. Akhbarani lafaz akhbarani idza qara'a 'ala syekh apabila dia membaca di hadapan syekhnya. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. as yang ketiga, kuri alai kuri alai berarti apa? Dibacakan. Nah, kalau qara'tu alaih membaca dia, membaca dan ini dibacakan, berarti baca orang lain. Ayo, quri'a alaihi wa ana asma'. Dibacakan kepada Syekh, aku mendengar. Tapi dia baca enggak? Enggak baca. Bedakan. Kalau sebelumnya tadi baca dia. Kalau ini dia dengar cuma dibaca orang lain. Qara'na alaih Ini berarti banyak orang kan? Akhbarana ida kuri al syekh wa Ini semuanya kalau seandainya apa? Kalau seandainya dibacakan di hadapan syekh, dia dalam keadaan mendengar walaupun dia bukan yang baca. ar yang keempat akhbarani ijazatan telah mengkabarkan kepadaku dalam bentuk ijazah. Ijazah sudah kita lewati kemarin ya. Ijazah itu nama semisal izin dari syekh tersebut diperbolehkan bagi dia untuk meriwayatkan hadisnya atau kitab yang dia pelajari misalkan. Haddatsani ijazatan anba'ani an fulan. Nah, ini semuanya tingkat yang keempat. Idza rawa anhu bil ijazah apabila dia meriwayatkan darinya dengan dengan apa dengan bentuk ijazah. Wa hadza 'indal mutaakhirin. Ini menurut orang-orang belakangan Amal mutaqaddimun, adapun mutaqaddimun perhatikan mutaqaddimun para ulama hadis terdahulu, fayarawna anna haddatsani wa akhbarani wa anba'ani bi bima wahid, ya kan? Mereka berpandangan bahwa haddatsani, akhbarani, anba'ani itu maknanya satu, sama saja. Nah, sama aja enggak perlu dipisah-pisahkan maknanya satu. Akhbarana, eh, haddatsana, anba'ana sama semua maknanya. Jadi perlu dibeda-bedakan. Itu yang endah apa? 'indal mutaqaddimin. Tapi kalau orang belakangan dibedakan, akhbarani yang seperti ini, hadanya seperti ini. Yu'addi biha man sami'a min asy-syekh. Nah, barakallahu. Orang yang mendengar dari syekh langsung maka dia menyampaikan dengannya. Wa baqiya siyahu wa baqiya siyahun ukhra taraknaha haitsu lam nata'arrad li anwa'it tahammul biha. Dan masih ada bentuk-bentuk yang lain yang kami sengaja meninggalkannya dikarenakan apa? Memang tidak Nah barakallahu fikum kami tidak menyebutkannya, tidak memaparkannya ketika menyebutkan jenis-jenis cara mengambil hadis. Mohon salah ya. Nah barakallahu fikum karena beliau enggak menyampaikan ketika menyebutkan di macam-macam jenis-jenis mengambil hadis, beliau juga tidak menyebutkan cara-cara menyampaikan hadis dengan lafaz yang lain yang beliau tinggalkan tersebut. Paham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah taala masalah kita betul hadis kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya bi subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.